بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النبع به وببركة علومه بأمكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وثبت إنساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصل وسلم وبارك عليه باب الحقد والحسد باب حقد الحسد hasad ya dengki dan iri hati قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله Berfirman Allah Ta'ala Apakah mereka hasad kepada manusia Atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka daripada karunia-Nya nah, Ini larangan Allah kepada kita untuk tidak hasad, dengki atau iri terhadap apa-apa yang Allah telah berikan kepada manusia, pada orang lain. Orang lain dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, mendapatkan uh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita iri. Ya. Kalau kita iri, marah, higit, kesel, berarti sama aja kita kesel dengan perbuatan Allah. Yang angkat derajat dia siapa? Allah. Yang berikan nikmat kepada dia siapa? Allah. Ya. Yang memberikan kelapangan hidup, keberhasilan hidup siapa? Allah. Allah. Ya, segala gaya Allah. Nah kita marah dengki, iri. Sama aja kita marah sama perbuatan. Ya. Nah, Allah jadi kita marah. Makanya orang yang hazan itu nggak nggak ada imannya. Karena dia nggak percaya tuh bahwa itu adalah perbuatan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jangan hingga gitu, ya. Dengar saudara kita dapat nikmat, alhamdulillah. Berarti memang Allah lagi kasih dia tuh. Kalau kita berhasil, ya, apa yang dimaksud, yang ditujukan berhasil, kita girang aja Ya, karena Allah yang kasih ya, semuanya itu. Itu orang mukmin begitu. Nanti kalau dia gembira terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, satu saat Allah kasih nikmat buat dia. Satu saat Allah kasih nikmat buat dia. Tapi kalau dia iri, dengki, hasad, marah, ya. yang model gini buat apa dikasih kata Allah? Buat apa dikasih? Bahkan amalan amal ibadahnya jadi rusak. Jadi rusak. Hmm. Wa akhraja Ibnu Majah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah mengeluarkan Ibnu Majah dari Rasulullah SAW. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar dimakan sama api, habis. habis. Amal begitu juga. Ya. Salat kita, puasa kita, hal-hal perbuatan sunnah yang kita lakukan apa aja itu lantaran kita hasad bisa jadi hilang pahala, pahala ini ya, rugi dapat enggak ya, ibadah kita kurang atau hilang ya, jangan-jangan hasad terhadap perbuatan Allah atau nikmat karunia apa saja yang Allah berikan kepada manusia jangan kita iri jangan kita lihat Allah yang ngasih Allah yang ngasih jadi kalau ditanya kok kenapa orang kalau ngiri doang itu kesel kesel doang terhadap nikmat yang datang kepada orang. Kan kita nggak ganggu dia, cuma hati kita doang kesel kok dosa. Dosanya bukan dari jurusan ganggu dia, bukan. Eh, nggak nerima perbuatan Allah itu doang. Nggak nerima perbuatan Allah. Kan saya bilang tadi, yang kasih nikmat dari ya Allah. Kok dia kesel? Berarti keselin Allah kan? Apalagi kalau ditambah dengan perbuatan. Udah hati kesel, perbuatannya dimunjukin kesel. Disantet itu orang. Dia telu. Kan ada kan? Ngiri. Apa-apa di mulu yang saya matasan nih. Diangkat inilah dia, oh, enak banget. Kesel kan? Yang kawan ini disantet. Nah itu lebih lagi dosanya dua kali itu udah dosa hasadnya dia dosa ya, ya hasadnya dia dosa iya. dapat perbuatan itu lebih-lebih lagi double yang begitu Wadailami al hasadu yufsidul imana kama yufsidul sabru al-asala. Riwayat Dailami mengatakan hadis Nabi SAW hasad itu merusak iman sebagaimana yubsidus sibru ya, al-asal. Kama yubsidus sibru al-asal. Sebagaimana jadab jadab itu merusak madu. Kalau bacanya sobru sabar, kalau bacanya sibru sibru itu sibru jadab. As-sabiru sama. Ah. Ya, ya. Iya. Boleh baca as-sabiru, boleh as sibiru ah. Tapi umumnya as sibiru Bukan bukan hmm. Nisot. Ada ada Kiai Haji Shibro Malisi yang di mana namanya itu? Allah yarham yang di Jakarta Selatan dulu nih. Kuningan. Kuningan itu pakai shin, shin besar. Bukan shot. Kalau pakai shot jadam, pahit. Orang galau hazard imannya rusak. Rusak karena tidak percaya kepada kehendak Allah. Di antara rukun iman kan ya. yang kena percaya kepada takdir eh, baik yang buruk yang baik dan yang buruk datang dari Allah Subhanahu kepada siapa saja pada dirinya, pada orang lain sama itu kehendak Allah harus kita imani kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini ini perbuatan Allah, ini kehendak Allah, nggak marah dia. Dia nggak marah. Yang dilihat Allahnya. Allah yang Oh ini Allah yang urusan. Ya Allah kerjaannya. Allah yang menghendaki sudah. Orang yang beriman hatinya apa? udah nerima aja. Ya. Keadaan apapun dia nerima. Wa tabrani laisa minni dhu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Dan Tabrani Meriwakan hadis bukanlah kelompok kami kata Rasul orang-orang yang mempunyai sifat hasad dan orang-orang yang selalu nanimah ya pengadu domba provokator jelekin sini jelekin sono gitu supaya orang berantem walakahanatin dukun perdukunan ya, klinik bukan klinik klinik oh, oh. Ya, dicampur itu ayat-ayat Allah dengan uh, jampi-jampian yang yang berbau jahiliyah dicampur itu haram hukum tapi kalau dia doa doanya dengan apa itu Quran itu boleh nggak apa-apa Jangan sama itu sama yang dukun begitu. Orang datang kiai itu kiai bikin air. Oke jadi dukun. Ya bukan. Ya. ini yang kahana ini yang dimaksud bukan itu. Ya. Jadi yang musyrik ya, yang musyrik. Kayak potong kepala kebo, pendem, apa hubungannya itu madorot atau musibah sampai kepala kebo? Tak nyambung kayaknya. Bangun jembatan, potong kepala kebo. Arok tanam. Nahan hujan. Atepin bawang, mami cabai. Apa hubungannya? Emang hujan takut bawang mami cabai? Bayang dua rakaat minta sama Allah. Baca surah Al-Baqarah. Buka. Insya Allah nggak hujan eh geran bayang dua rakaat, baca surah Baqarah, hujan-hujan juga. Geran cabai tadi kagak hujan, akhirnya beralih ke cabai terus. Setan tuh, istidrat namanya. Allah uji orang kuat gak imannya nih. Lu baca lu bayang dua rakaat, baca ayat-ayat Quran, angkat tangan doa, gak gobol, hujan-hujan juga. Ya geran cabai memang berhasil. Akhirnya itu aja percaya ketipu. Akhirnya orang ketipu jadi dia terus saja begitu perbuatan Kadang-kadang begitu. Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seseorang. Diuji. Kan banyak orang yang ngomong begitu. Ah, ini kalau sembahyang yang rakaat baca Quran. Insya Allah hujan, hujan terus. Tapi kira cabai bawah nggak pakai doa ya, pancep ada hujan. Terus kematan cabai ini bawang bukan gitu lo nya ketipu mulut lo belum manjur Al-Habib Usman dalam kitab kematian begitu kita. Eh dalam kitab uh, bid'ah bid'ah itu sebutin diantaranya itu orang yang apa namanya eh, dalam hal itu tadi ya. Sama halnya menetapkan atau mewajibkan hukum yang nggak wajib kata dia. Tapi bukan buat diri. Jadi syariat umum haram bid'ah. Nikah diwajibin ada kiblat. Kayaknya kalau nggak ada kiblat nggak sah nikahnya. Bid'ah, bid'ah itu. Bid'ah. Ngadep kiblat. Gak apa-apa. Ah, ngadep lu nggak sah nikah. Bid'ah. Karena bukan itu yang dimaksud kiblat itu sepaling abdul jihad, sepaling abdul arah. Jadi kalau kita nikah ngadep kiblat abdul, bukan jadi syarat. Kalau dijadi syarat jadi bid'ah. Ya. Gak boleh netepin sesuatu yang abdul jadi wal wadailami, wad dailami wala ana saya juga bukan kelompok mereka bukan kelompok saya, saya pun bukan kelompok mereka kata Nabi. Mereka bukan golongan saya kata Nabi, saya bukan golongan mereka. Berarti Nabi bisa memisahkan diri ya, terhadap orang-orang yang hasad, yang namimah, sama yang main dukun. Baik dukunnya itu sendiri atau yang percaya sama dukun. والحكيم والدلمي إن إبليس يقول ابغوا من بني آدم البغي والحسد فإنهما يعدلان عند الله الشرك Hakim Dailami sesungguhnya iblis berkata Rusaklah manusia dengan dua perkara Yang pertama al-baghiyah, yang kedua al-hasad ya bagia perbuatan keji suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya zahir dan batin berarti suami yang bagi ya bagi suami yang keji ya. tidak berkasih nafkah zahir nafkah batin padahal dia sanggup itu suami yang al bagi Anak yang durhaka kepada orang tua disebut juga itu. Masuk umum sifatnya. Istri disuruh kerja, dinya kagak. Biarin dia lo mau kerja apa yang penting hasilin duit. Ya. Makan bini suruh ngomprek, tahu ngomprek. Nah, dia langsung jadi jadi germoknya. Itu lebih-lebih lagi tuh. Al-baghyu perbuatan keji. Kata Iblis, rusak manusia itu dengan al-baghyu wal hasad. Al-baghya wal hasad. Dengan perbuatan keji dan perbuatan hasad. Fa'innahuma karena sesungguhnya keduanya itu al-baghya wal hasad ya'dilani 'inda Allahi asyirka. Di sisi Allah itu dua tadi mengimbangi dengan syirik. Ya. Jadi al-baghyu wal hasad itu keduanya ini dosanya mengimbangi syirik. Jadi orang syirik sama al-baghyu wal hasad hampir sama. Seimbang dosanya. Berat. Makanya jangan kita berbuat yang dua tuh. Hasad sama al-baghyu. Amimah juga larangan Allah banyaknya melalui lisan نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والترمذي دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي المحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعب والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه فحاببتم أفشوا السلام بينكم Ahmad dan Imam Turmuzi meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda telah menjalar kepadamu penyakit umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu penyakitnya ngejalar ke kita ini, kata Nabi. Itu puluhan abad yang lalu Nabi bicara, apalagi sekarang. Apa al-hasad wal baghdha? Hasad dan kebencian. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, lihat dalam sejarah ya, ini ribut sama ini, ini ribut sama ini. Eh puncaknya cucunya dibunuh. Cucunya dibunuh. Itu karena hasad Allah. Kalau tidak ada al-hasad dan al-baghdha, rasa benci, tidak mungkin terjadi pembunuhan di antara sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ini berambisi ini, ini dibunuh. Ina Umar terbunuh. Ya. Ina Utsman terbunuh. Betul? Terus ahli perang ya. keluarga Nabi diperangin akhirnya keluarga Nabi dimusuhi apalagi sekarang yang namanya hasad dan saling benci di antara kaum muslim itu pasti muncul ini yang harus kita hati-hati jangan sampai ini apa yang Nabi sabdakan menimpa diri kita pelihara hasad sama rasa benci Apalagi dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan jiran. Ingat ini hadis jadi kita ah astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya kita orang nggak simpan dendam, nggak saling benci. Mudah-mudahan kalau kita begitu, ntar dia begitu juga. Allah buka juga ini. Kalau kebencian dilawan kebencian nggak habis-habis. Kebencian kita lawan dengan kebencian nggak akan habis. Tapi kebencian balas dengan rasa cinta. Kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Masa nggak berubah? Kalau nggak berubah juga yang kayaknya Ya enggak ya, maksudnya jampi-jampi. Raja alam nasur apa-apa. Sembur dia jauh. Dia hati lapar. Al-hasad wal baghdha hiya muhaligatu Kata Nabi keduanya itu dia dia itu hasad, barba itu al-haligah disebut. Disebut al-haligah. Haligah din, pencukur agama. Haligah kan? Ya. ya. Kalau kita dengar tahan orang yang cukur rambut, tahan muhlik. Ya. Nah ini yang disebut pencukur agama. Jadi agama kita bisa jadi terkikis, bisa kepotong. Itu dia nih dua. Hazad dan saling benci. La aligatus syar bukannya pencukur rambut, bukan. Yang dimaksud pencukur di sini adalah pencukur agama, bukan pencukur rambut. Wallazi nafsu Muhammadin biadih dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di kekuasaannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu sehingga kalian beriman kata Nabi. Wala tu'minu dan kalian tidak beriman hatta tahabu sehingga kalian saling mencintai. Orang nggak bakal masuk surga kalau nggak beriman. Nggak beriman kalau tidak saling mencintai. Ya. Jadi kalau mau masuk surga beriman dulu. Tapi syaratnya mau jadi orang yang beriman saling mencintai. Ibarat satu anggota kata Nabi. Yang satu luka sakit, ya, yang lain ikut merasakan pedihnya. Ibarat satu bangunan yasuddu ba'duhu ba'dhan Saling kuat mengkuatkan satu sama lain. Ada yang jadi genteng, ada yang jadi tiang, ada yang jadi pondasi, ada yang jadi jendela, ada yang jadi lantai. Ya di rumah cakep ya. Benar kan? Islam mesti begitu. Gentengnya nggak akur, bocor mulu. Tiangnya nggak kuat, rubuh. Jadi solid. Yashuddu ba'duhu. Oh. kuat mengkuat. Dari jendela nggak enak juga, rapet gerah mulu gitu. gak masuk angin. Apakah unabiukum bisyai'in? Apakah mau aku beritahu kepada kalian dengan sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum. Apabila kamu kerjakan hal itu, maka kamu bisa saling mencintai. Kata Nabi, mau gak saya kasih resepnya supaya timbul rasa cinta mencintai di antara kalian. Gak ada kedengkian, gak ada permusuhan. Enak hati saling lapang. Apa absus salam kata Nabi. Sebarin salam di antara kamu. Orang lagi cemberut mukanya. Assalamualaikum. Salam. Biarin dulu. Apa? Awal. Awal. Assalamualaikum. Salam. Salam doang tuh. Enggak waalaikumsalam. Salam. Salam doang. Salam. Boleh jadi awal-awalnya nggak jawab. Boleh kok. Besok. Assalamualaikum. Lu ngeledek gue. Lu ngeledek. Lu ngeledek lu. Orang ngucapin salam kok ngeledek gimana sih? Ya. Tapi biasanya biasanya orang sekesal apapun kalau kita ikhlas ucapin salam Allah titipin itu salam tuh Allah kirim masuk ke hati dia bawa rahmat ya, biar kesal-kesal dikit dia jawab selanjutnya nanti selanjutnya itu akan ada benih-benih rasa uh, kecintaan akhirnya hilang permusuhan berangkat dari rumah bini ah, gabungin pintu wah kesel laki berangkat berangkat juga ya lari jadi nggak bisa habis sih. SMS wah kesel mau apa oh, oh, oh. oh. Eh, jangan jawab ini ntar pulang assalamualaikum Eh, marah assalamualaikum alam begini tuh oh belum ya assalamualaikum kok begitu ya habis itu dan ya ah. Jadi assalamualaikum modal awal. Awal modalnya assalamualaikum. Kayman emang di jalanan Walau gelap kita mau lewat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pasar-pasar daerah-daerah yang rawan kalau kita assalamualaikum aman, aman. Jangan permisi. Isi bang, eh, ini loh, ini loh. Nah, kalau permisi ya ini Hei. Malam. Tapi kalau assalamualaikum lain. Assalamualaikum. Malam. Aman. Jadi modal kita kata Nabi assalamualaikum. Maukah kamu saya beritahu apabila kamu lakukan hal ini niscaya akan muncul rasa cinta di antara kamu. Absus salam bainakum kata Nabi. Sebarkan salam di antara kamu. Ya. Anak-anak muda di mana aja ketemu, Assalamualaikum, di mikrolet, Assalamualaikum, di pasar, Assalamualaikum. Yang kamu kenal atau tidak kamu kenal, Assalamualaikum. Asal jangan kita tahu orang di luar Islam, gitu doang. Kalau kita yakinin orang di luar Islam, jangan kita salah. Tapi kalau nggak tahu kan seluruh zona aja di Islam. Orang mayoritas Indonesia Islam. Assalamualaikum. Tapi kalau kelihatan palang di kalungnya ini, ya kan? Assalamualaikum. Jangan, tahu salah. Jangan. Ya. Kalau cuma baru sipit-sipit aja. Boleh jadi orang Betawi sipit tadi sipit. Ya, sipit. Jangan temur jalan wah Cina ya. ya jangan usah salam deh. Belum tentu yang Cina agamanya beda. Tapi kalau udah ketahuan identitasnya jangan. Ya. Kalau belum, anggap aja muslim mudah-mudahan. Assalamualaikum. Sipit. insya Allah akan muncul benih rasa cinta. وأخرج البيحقي أن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان ويغفر للمستغفرين ويرحم المس ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد حقد كما هم عليه dan mengeluarkan Imam Bahagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Melihat maknanya bukan melihat kayak kita melihat Memperhatikan, mengamati lebih daripada itu. Okay. Ya, yang pantas layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap malam nisfu Sya'ban. Allah lebih memperhatikan hamba-hambanya. Lalu kata Nabi, "Fayaghfiru lil mustaghfirin." Maka Allah mengampuni bagi orang-orang yang mohon ampun. Yasin liman quri'atlah. Yasin dibaca itu berdasarkan niat. Maka orang di sahabat kumpul musola di masjid, eh, Yasin pertama kita niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, gitu kan? Hmm. Eh. Fatihah Yasin niat pertama kuatin iman Islam benar nggak ada niat-niat ya kan diajak dipimpin oleh satu Bacaan pertama kita niat semoga Allah kuatkan iman Islam kita baca Yasin. Lima kuriat lagu Yasin itu dibaca dan berdasarkan niat, insya Allah pun Mau pergi haji, Gak bisa-bisa baca yasin tiga kali malam. Niat besok bawa surat tanah. Iya dong, jangan niat doang. Ujukin, bawa surat tanah, jual. Ketor, berangkat gak? Insya Allah. Gak ada ustaz, tungguin aja. Ntar ada ngajak. Asal yakin. Wa mustarhimin dan Allah memberikan rahmat kepada orang yang minta rahmat. Mustarhimin. Ya rahman Rahimin, irhamna. Ya rahman Rahimin, irhamna. Ya rahman Rahimin, irhamna. Wahai zat yang maha pengasih, penyayang, sayangi kami. Dia ya kan ya rahman Rahimin, irhamna. Kata Nabi siapa orang yang menyebut itu? Ya rahman Rahimin, irhamna tiga kali. Oh Allah, jawab. Ya permohonan. Nabi ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna tiga kali minta deh. Ya. Banyak cara cara Ada asmaul husna kita baca. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sabar aja Jangan jangan itu beranggapan gak ditolak. Nih minta langsung gopul. Malam minta siang langsung dapat. Tunggu. Mana yang pantas bagi Allah waktunya wah ini pantas waktunya dikasih tungguin aja tapi yakin bakalan terkumpul. ya. barangkali udah mati kalau dikasih masih enak juga atau ntar di akhirat ya. kan kan. yang minta ampun Allah ampuni yang minta rahmat Allah kasih rahmat wa akhiru ahlal hikmi tapi Allah tunda itu orang-orang yang hasad yang orang-orang yang hasad dapat biar dia minta ampun dia minta rahmat gak dikasih sama Allah yuk akhir ditangguhkan sampai dia sifat hasadnya itu hilang baru Allah kasih ya. kama hum alaih sebagaimana mereka atas. sebagaimana keadaan mereka keadaan mereka begitu gak beriman kepada Allah nggak nerima kehendak Allah buat orang lain sehingga dia jadi hasad, iri hati, dengki. Maka buat apa Allah kasih? Allah tangguhkan. Diminta ampun nggak diampuni sebelum dia tobat dari sifat hasadnya itu. Ya. Maka jangan sampai ada sifat hasad di hati kita. Udah terima aja. Apa orang itu kita lapang hati kita terima. Ya usah kita fitnah, kita ini, ini segala macam. Diam aja dia. diam. Ya. Kalau ada hati kita unek-unek geremet-geremet gitu, rongkek hati kita, orang udah bilang, obatin dengan banyak istighfar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.